'alayhi Wa idza syaribu syurbatan fahamidallahu alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan ridha kepada seorang hamba apabila dia memakan makanan lalu dia memuji Allah atas makanan yang di, yang dimakannya. Dan apabila dia minum Dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas minum yang diminumnya Maka ini menunjukkan kepada kita keutamaan Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita Salat beri salam Semoga dan ugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pada sore ini kajian kita bertopik yaitu muslimah mubarakah yakni wanita yang muslim yang penuh berkah apa ya makna dari berkah? Berkah maknanya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan itu adalah makna dari berkah. Bertambah dan berkembangnya kebaikan. Yang sedikit bisa menjadi banyak. yang banyak bisa bermanfaat. Yang sedikit bisa menunaikan sesuatu yang banyak. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada anak, di Allah akan jadikan anak itu menjadi anak yang soleh, yang memberikan kebaikan yang banyak kepada orang tuanya. Begitu juga kalau seandainya seorang muslimah Seorang wanita yang muslimah Yang mubarakah, yang diberikan berkah Adalah dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai wanita yang salihah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istri yang salihah. Maka pada pertemuan ini kita mencoba untuk mempelajari tanda-tanda dari muslimah mubarakah atau zaujah mubarakah atau zaujah salihah. kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 33 Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah Wanita-wanita salihat Wanita-wanita yang taat wanita-wanita yang menjaga suaminya ketika suaminya jauh. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Tahrim Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna Boleh jadi Rabbnya jika dia yakni Nabi mentalak kalian yakni istri-istri Nabi Rabbnya menggantikan menggantikannya istri-istri yang lebih baik dari kalian apa kriterianya muslimatun muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkara yang muslimah yang mukminah yang taat yang bertaubat yang suka beribadah yang suka melayat baik itu yang janda maupun yang perawan. Ini adalah di antara tanda-tanda istri yang lebih baik. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Amr bin As Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dunia mata. Dunia itu adalah perhiasan, kesenangan. Wa khairu mata'iha az-zawjatu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita atau istri yang salehah. Hadis ini riwayat kalimah Muslim dan Nasai dan Ibnu Majah. Berapapun kekayaan seseorang, kalau seandainya istrinya bukan istri yang solehah Kekayaan itu tidak akan bisa mengganti Kesenangan yang hilang pada dirinya Istri yang tidak soleh Istri yang tidak solehah Akan menjadi penyempit kehidupannya Sebaliknya Walaupun seseorang tidak memiliki harta Akan tetapi istrinya adalah istrinya yang solehah Akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang nyaman Tentram Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan Arba'un minas sa'adah Ada empat Yang merupakan bagian dari kebahagiaan Al-mar'atu salihah. Yang pertama adalah istri yang salihah. Wal maskanul wasi'. Tempat tinggal yang luas. Wal jarus salih. Tetangga yang salih yang baik. Wal markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Itu adalah merupakan kebahagiaan dari seseorang di dunianya. Kita lihat ketika seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang salehah dia akan mendapatkan kehidupan yang nyaman yang selalu akan menghiburnya ketika dia bersedih dan yang akan ikut serta di dalam kegembiraannya sehingga suaminya merasa ditemani. Abi Umamah radhiyallahu taala dia mengatakan Mastafadul mu'min ba'da taqwa Allah azza wa jalla khairan lahu min zawjati salihah Tidak ada seorang mukmin mendapatkan faedah setelah takwanya kepada Allah melebihi dari istri yang saleh. Setelah seseorang diberi takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling agung setelah itu adalah istri yang salehah. In amaraha ata'athu. Apabila suami memerintahkannya dia akan taat wa in nadhara ilaiha sarrathu apabila dia melihat kepada istrinya istrinya menyenangkan dirinya bukan karena dia cantik karena cantik itu adalah sangat relatif cantik menurut si A belum tentu cantik menurut si B akan tetapi sifat-sifat yang baik yang ada pada dirinya menjadikan suaminya nyaman melihat kepada istrinya sehingga dia merasa terhibur. Wa in aqsama 'alaiha abarrat. Apabila suaminya ini bersumpah maka istrinya berusaha untuk menunaikan sumpah tersebut. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa mali. Apabila suaminya bepergian, maka istrinya menjaga suaminya pada diri istri dan pada harta suami. Asar ini diriwayatkan Ibnu Majah dan malahan asar ini adalah marfu'an disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya khairad dunya wal akhirah. Ada empat hal Siapa yang dianugerahkan empat hal itu Sungguh dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat Yang pertama Qalban syakira Hati yang bersyukur Walisanan zakira Lidah yang selalu berzikir kepada Allah wa badanan 'alal bala'i sabira tubuh yang sabar terhadap cobaan dan ujian yang keempat wa zaujatan la tabtaghi hauban fi nafsiha wa malihi yang keempat ada yang keempat adalah istri yang tidak mencari ya hal yang lain pada dirinya dan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah?" Tidakkah aku beritahu kalian tentang istri-istri kalian dari penduduk sorga dari bidadari sorga al-waludul wadudu al-a'ud ala zawjiha alladhi idha ghadaba idha ghadiba qad la adhuqu ghamdan hatta tarda Bagaimana bentuk istri-istri penduduk sorga adalah al-walud yang subur yang mau yang suka memiliki anak yang banyak dia tidak berat hati ketika suaminya minta supaya dia mendapatkan keturunan yang banyak wal wadud yang dia itu adalah penyayang Al-A'ud yang dia itu a'udu ala zaujiha yang dia selalu dekat dan mendekat kepada suaminya idza ghadiba apabila suaminya marah dia mengatakan la aduqu la aduqu ghamdan hatta tarda Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa memejamkan mata sampai engkau ridha. Ketika suaminya marah. Bukan seperti sebagian orang ketika suaminya marah malah dia mengunci pintu. Membiarkan suaminya tidur di luar. Ya, dan dia mengunci dirinya di dalam kamar dia akan sedikit merasa merdeka. Tidak. Istri ahlul jannah adalah apabila suaminya marah kepadanya, malah dia merasa gelisah. Matanya tidak bisa tidur sampai dia meminta maaf kepada suaminya dan sampai suaminya meridhoinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda Khairun nisa'in Khairun nisa'in rakibna al-ibil Salihun nisa'in Quraish ahnahu ala waladin fi صغر ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi sebaik-baik wanita yang bisa mengendrai ibil yakni onta salihun nisa wanita yang baik adalah wanita Quraisy yang mana mereka sangat penyayang terhadap anaknya ketika anaknya kecil dia perhatikan dan sangat-sangat memelihara suaminya menjaga suaminya memperhatikan suaminya maka kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat imlaklah Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita sifat-sifat wanita yang salehah dalam ungkapan-ungkapan yang singkat akan tetapi sebenarnya ungkapan-ungkapan yang singkat itu mengandung metode atau manhaj bagi wanita muslimah agar dia bisa berjalan di atas manhaj tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai seorang istri sehingga dia menjadi simpanan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairin ma yaknizul mar' al الصالحة salihah allati نظر إليها سرته sarrathu wa أطاعته amara ta'atu wa حفظته ghaba أحمد rawahu Ahmad Tidakkah aku beritahukan kepada kalian kata Nabi sebaik-baik apa yang diraih oleh seseorang apa yang disimpan oleh seseorang yaitu wanita yang salihah Apabila dia melihat kepadanya mananya istri yang solehah. Apabila dia melihat kepadanya menyenangkannya. Apabila dia memerintahkannya, dia mentaatinya. Dan apabila dia berpergian, maka istri itu pun menjaga suaminya. Seorang wanita kaum muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala Apabila dia tidak berpegang teguh dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bermuamalah, di dalam bergaul dengan suaminya, maka dia merupakan wanita yang buruk akhlaknya. Dia akan bisa menjadi bencana bagi suaminya rumahnya akan penuh dengan gundah gulana. Rumahnya akan penuh dengan rasa kesem, rasa sempit. Maka oleh karena itu ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wanita muslimah yang berkah maka hendaklah kita mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tandanya? Ada beberapa tanda-tanda yang bisa kita kumpulkan. Yang pertama, muti'atun li amri zaujiha. Yang pertama, muslimah yang mubarakah adalah yang mentaati perintah suaminya. Istri akan mentaati suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf. Pada setiap perintah yang diarahkan kepadanya. Yang diberikan kepadanya. Selama perintah itu tidak mengandung maksiat. Apabila jika seandainya suaminya memerintahkan istrinya dalam perkara yang tidak sesuai dengan keinginan istri, dia tidak langsung membantah. Akan tetapi, dia menunggu kesempatan untuk bisa berbicara dengan baik memberikan alasan-alasan yang bisa dimengerti oleh suami sehingga suami mengurungkan perintahnya terhadap perkara yang telah disampaikannya dengan berdiskusi yang penuh dengan adab penuh dengan etika dan penuh dengan kasih sayang. Kenapa hal ini dilakukan? Karena suami itu adalah pemimpin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepemimpinan itu kepada suami. Yang mana seorang pemimpin perkataannya hendaklah didengar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, Allah berikan keutamaan kepada laki-laki Fisik laki-laki lebih kuat dari fisiknya perempuan. Yang kedua disebabkan nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri. Kepemimpinan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali harus dengan ketaatan. Maka kalau seandainya suami memberikan satu perintah yang tidak sesuai dengan keinginan istri, janganlah langsung istri membantah menampakkan ketidaksetujuan ketidaksesuaian atau ketidakinginannya di dalam mentaati suaminya akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi hendaklah dia berusaha untuk mencari waktu dan kesempatan bagaimana suaminya ini bisa mengerti dan paham untuk bisa pindah dari keinginan yang pertama. Yang kedua adalah menyenangkan suami apabila suami melihat kepada istri. Maksudnya seorang istri hendaklah memberikan rasa kegembiraan kepada suaminya apabila suaminya melihat kepadanya. Maka kalau begitu hendaklah dia selalu mempersiapkan dirinya. Janganlah suaminya melihat kepadanya kecuali apa yang bisa menyenangkan hati suami. Bagaimana? Di antaranya adalah selalu senyum, berpakaian yang baik, berpakaian yang disenangi oleh suami, menampakkan raut, wajah yang menyenangkan. Ada di antara istri yang terkadang selalu bercemberut apabila suaminya melihat kepadanya yang nampak adalah menampilkan wajah yang masam bukan yang senyum sementara Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ibtisamuka fi waji akhika sadaqah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan anda senyum di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah Apatah lagi di hadapan wajah suami. Maka berusaha istri tidaklah suaminya melihat kepadanya kecuali apa yang mengembirakan suami itu sendiri. Dalam raut wajah adalah selalu dia menampakkan wajah yang berseri. Wajah yang eh, wajah yang menyenangkan, wajah yang mengembirakan, bukan wajah yang memberikan rasa kesedihan. Wajah yang penuh rasa cinta. Wajah dengan yang yang penuh rasa kasih sayang dan kedekatan. Wajah yang penuh dengan rasa kemanjaan kepada suami. Kemudian dia tampil dengan indah dan cantik dengan pakaian yang menyenangkan. Aroma yang menyejukkan. Ia akan bisa mengembirakan suaminya apabila suaminya melihat dan berada di sampingnya. Tidaklah istri berusaha bagaimana suami itu, uh, eh, eh, suami itu mendapatkan ketenangan mata, kesenangan mata ketika dia melihat kepada istrinya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara hikmah dari pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha agar kalian mendapatkan asakan ketenangan kenyamanan kepadanya yakni kepada istri suami yang mana dia bekerja di luar dengan segala problem yang dihadapinya ketika dia datang ke rumah hendaklah mendapatkan kenyamanan, ketenangan Hendaklah rumah itu menjadikan tempat dia bisa menghilangkan rasa gundah gulananya ketika dia di luar. Suami ketika dia bekerja di luar, dia berhadapan dengan semua orang. Dengan laki-laki, dengan perempuan, perempuan dengan bermacam-macam bentuk. Ya, hendaklah ketika dia datang ke rumah dia mendapatkan kenyamanan dia bisa melepaskan kerinduan sehingga dia mendapatkan rasa ketenangan di rumahnya. Kaum muslimin dan muslimat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Istri hendaklah dia berusaha tampil di hadapan suaminya sebaik-baik mungkin yang bisa mengembirakan suaminya sehingga dia memberikan kebahagiaan dan ketenangan kepada suaminya. Yang ketiga adalah wadudu a'udu ala zaujiha adalah yang mencintai dan dia itu adalah dia adalah orang yang betul-betul manja kepada suaminya dia betul-betul mencintai suaminya. Istri yang mencintai suaminya, yang berusaha untuk mencari keredoan suaminya, maka dia melakukan seluruh apa yang dia pandang yang bisa menjadikan kecintaan suaminya. dia akan berpaling dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya. Dia berusaha menampilkan setiap apa yang dicintai oleh suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang lain mengatakan di antara tanda-tanda wanita salihah itu adalah idza nadhara ilaiha sarrathu idza amara ata'athu ولا يخا ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله yaitu menyenangkannya apabila dia melihat kepada istri Apabila suaminya memerintahkannya, suami istrinya mentaati. Yang ketiga, dia tidak menyelisihi suaminya pada apa-apa yang tidak disukai oleh suami. Suami terkadang dia memiliki satu kesenangan dan juga dia memiliki hal-hal yang tidak disukainya. Maka oleh karena itu hendaklah suami istri berusaha untuk menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak disukai oleh oleh suami. Dan dalam hal ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami dan istri harus saling mengerti tentang apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Dalam satu kisah, bahwasanya Shuraih Al-Qadhi dia berjumpa dengan Sya'bi pada satu hari. Lalu dia yakni Sya'bi bertanya kepada Shuraih tentang kondisinya, dan rumah tangganya. Lantas Shuraih mengatakan kepada Syabi, apa katanya? Min ishrin aman, lam ara ma yugdibuni min ahli. Semenjak 20 tahun, aku tidak pernah menjumpai sesuatu yang bisa menjadikan aku marah dari istriku 20 tahun dia tidak pernah marah dan istrinya tidak pernah melakukan satu perbuatan yang menyebabkan suaminya marah lalu Syabi dia mengatakan wa kaifa dhalik bagaimana hal itu terjadi Syuraih mengatakan min awal lailatin dakhaltu alam imraati wa ra'aitu fiha hasanan fatinan wa jamalan nadira faqultu fi nafsi afala tatahharu salli rak'atain syukran lillah dia katakan mulai dari malam pertama aku mulai berkumpul dengan istriku aku melihatnya dia adalah seorang wanita yang cantik yang menggoda kecantikan yang sangat-sangat nadir yang sangat-sangat jarang ditemukan qultu fi nafsi lalu aku mengatakan pada diriku sungguh aku akan bersuci berwudu dan aku salat dua rakaat tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala falamma sallamtu wajadtu zaujati tusalli bisolati wa tusallimu bisalami ketika aku salam dari solat dua rakaat maka aku mendapatkan istriku dia pun dia dia pun solat mengikuti solatku dan dia bersalam dengan salamku falamma khalal bait min ashabi wa asdiqa ketika rumah sudah mulai kosong dari teman-teman dan kawan-kawan. Fakumtu ilaiha famadattu yadi nahwaha. Lalu aku mulai mendekatinya dan kemudian mulai tanganku menjamah dirinya. Fakalat. lalu dia mengatakan ala rislika ya Aba Umayyah <clears throat> sabar sebentar wahai Aba Umayyah kama ant ثم قالت والحمد لله أحمد واستعين وأصلي على محمد وعلى آله أما بعد dia mengatakan sebagaimana engkau kemudian dia memulai mukaddimah dia memuji Allah dia minta tolong kepada Allah ya kemudian dia bersolat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabat kepada keluarganya lalu mengatakan amma ba'd adapun berikutnya fa inni imra'atun gharibatun la'ala mauli bi akhlaqik dia katakan aku ini adalah wanita yang asing yang aku tidak pernah mengenal tentang akhlakmu wah masya Allah kalau begitu mereka ini nggak pada pacaran duluan ya juga tidak tukar-tukar data ya sebagaimana sekarang tukar-tukar data dulu ya tidak betul-betul asing. Ya. Fabayyin li ma tuhibbu fa'atihi wa ma takrahu fa'atruku. Jelaskan bagiku apa yang engkau sukai, maka aku akan lakukan. Dan apa yang kamu tidak sukai, maka aku tinggalkan. Waqalat Inna kana laka min qaumik min man tatazawwajuhu min nisaikum wa fi qaumi min ar-rijali man huwa kuf'un li walakin idza qada Allahu amran kana maf'ula lalu dia mengatakan bagimu di dalam kaummu ada wanita yang mungkin bisa engkau nikahi sebagaimana di kaumku ada laki-laki yang bisa aku nikahi atau menikah denganku yang seimbang atau yang setara denganku akan tetapi jika Allah telah memutuskan satu keputusan maka itu tetap berlaku lalu wakat malakta fasna bima amaraka Allah bihi imsakum bima'rufin atau tasrihun bihsan Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lak. Jadi dia katakan, maka engkau telah menguasai. Ya, ini sudah terjadi akad. Berarti engkau telah memiliki. Maka lakukanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu baik menahanku dengan cara yang baik atau melepasku dengan cara yang baik. Artinya kalau aku sekarang ini sudah menjadi istrimu, ia perlakukan dengan baik. Kalau tidak, talak aku dengan baik. Ya. Lalu dia katakan, aku mengatakan perkataanku ini dan aku meminta ampun kepada Allah dan untukmu. Jadi sang istri ini pada awal pertama malam itu dia bertanya kepada suaminya, apa apa yang anda sukai dan apa yang tidak anda sukai. Dan ini sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat penting dalam hubungan rumah tangga. Adanya satu sama lain mengerti apa yang diinginkan oleh pasangannya. Boleh jadi sang istri dia melakukan aktivitas di rumah dia anggap itu adalah baktinya kepada suami. Akan tetapi suami tidak itu yang diinginkannya. Dia menginginkan, menginginkan sesuatu yang lain yang bisa memberikan kesenangan kepadanya. Ketika ketika informasi ini tidak sejalan, maka terjadilah pertimpangan terhadap rumah tangga maka harus ada komunikasi yang baik. Apa yang dilakukan oleh Syuraih adalah satu contoh bagi kita untuk saling mengerti. Boleh jadi di antara kita dalam rumah tangga ada yang sudah sekian tahun boleh jadi istrinya belum mengerti apa sih yang disukai oleh suaminya dan apa yang tidak disukai oleh suaminya. Terkadang suami sering marah-marah. Ya. Kenapa? Karena yang diinginkannya itu tidak tercapai. Maka hendaklah suami dan istri saling memahami baik makanan, baik apa saja di dalam rumah tangganya. Apalagi kalau seandainya pernikahan itu terjadi di antara dua pasangan yang berbeda latar belakang, yang berbeda budaya, yang berbeda pendidikan, maka ini sangat diperlukan saling memahami hal itu. Lalu Syuraih menjelaskan kepada istrinya apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukai. Ya. Sehingga termasuk istrinya bertanya, siapa tetangga-tetangga yang engkau sukai dan siapa tetangga-tetangga yang tidak engkau sukai. Termasuk ditanya oleh istrinya, bagaimana dengan karib kerabatku? Berapa kali yang Anda sukai untuk datang dan berapa yang tidak. Ditanyakan semuanya karena dia ingin men, me, mewujudkan kondisi rumah tangganya senyaman mungkin. Sehingga Syuraih selama 20 tahun dia tidak pernah marah kepada istrinya dan dia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang bisa menjadikan dia marah karena istrinya betul-betul menjalankan apa yang disampaikan oleh suaminya. Dia selalu berusaha dan berupaya melakukan apa yang disukai oleh suaminya dan dia berusaha dan berupaya untuk menjauhi apa yang tidak disukai oleh suaminya. Yang keempat di antara ciri-ciri muslimah mubarakah adalah istri itu membantu suaminya dalam urusan agama dan dunianya yakni membantu suami istri dia berusaha menggandeng tangan suaminya kepada hal-hal yang lebih bermanfaat yang lebih baik dalam urusan dunia dan agama di mana sua istri mendorong dan memberikan motivasi kepada suaminya agar selalu berpegang teguh dengan syariat Islam menjalankan kewajiban-kewajiban faridah dan melaksanakan ibadah-ibadah sunat dia selalu berusaha memberikan kondisi yang bisa mendekatkan suaminya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan suaminya dari apa yang <clears throat> dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia selalu mendorong suaminya untuk menjalin hubungan silaturahim dekat dengan orang tua suaminya dia berusaha mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya. Berusaha mendekat mengingatkan suaminya untuk menjalin hubungan dengan kari kerabatnya. Terkadang kita melihat ada sebagian istri dia merasa risih kalau seandainya mertuanya datang. Dia merasa disaingi oleh mertuanya yang telah melahirkan suaminya. Dia merasa disaingi oleh kakak-kakak iparnya yang dia adalah dan mereka itu adalah kakak suaminya. Dan berusaha menjauhkan suaminya berhubungan dengan mereka. Ini adalah wanita yang tidak saleh. Wanita soleha adalah dia berupaya bagaimana suaminya tetap mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjauhkan suaminya dari hal yang yang dimurkai oleh Allah. Di antara hal yang dimurkai oleh Allah adalah memutuskan hubungan rahim. Selalu suami e, istri itu mengingatkan dirinya ya bahwasanya dia adalah ibu bagi anak-anak suaminya. Bahwasanya nanti anak-anaknya juga dia akan besar. Mereka juga akan menikah. Mereka juga nanti akan berumah tangga. Dan dia merasakan bahwa bahwasanya bagaimana pentingnya anaknya berbuat baik kepadanya maka begitu juga dia membina dan berupaya bagaimana suaminya selalu berhubungan baik dengan keluarganya. Kau muslimin dan muslimat yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ciri-ciri wanita-wanita soleha yang telah kita sebutkan dalam hadis yang banyak tadi, rasanya ini adalah sudah cukup bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri kita dan kaum muslimah menjadi wanita-wanita yang mubarakah yang penuh berkah yang mana menjadi salah satu penyebab kebahagiaan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab tumbuhnya generasi-generasi Islam yang menjadikan anaknya anak-anak yang penuh berkah sehingga tersebarnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat wallahu taala alam mudah-mudahan bermanfaat sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kalau seandainya ada pertanyaan sebagaimana diumumkan tadi silakan ibu-ibu yang di belakang untuk memberikan pertanyaan melalui uh, tertulis wallahu taala alam Ustaz, apa hukumnya seorang istri menisbatkan namanya dengan nama suaminya? Hukumnya adalah haram. Ya. Contoh Zainab Hamzah, Zainab istrinya, Hamzah suaminya. Ini adalah haram. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan mengingatkan hal itu man intasaba ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi falyatabawa maqadu minan nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya atau kepada selain dari kabilahnya sukunya maka andalah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam api neraka ya Hamzah bukan bapaknya kalau saya tadi adalah Zainab Hamzah tapi kalau misalkan dikatakan Zainab istri Hamzah boleh kalau dalam sekarang ini Zainab nyonya Hamzah misalkan ya boleh tapi kalau Zainab Hamzah tidak boleh hukumnya adalah haram saya dan suami bekerja satu kantor di luar pulau. <clears throat> Pada saat ada jadwal bekerja, kami meninggalkan anak-anak bersama orang tua kami selama 2 sampai 4 hari. Sebenarnya saya ingin berhenti bekerja, Ustaz. Tapi beberapa kali suami mengatakan bahwa dia merasa beruntung bekerja satu kantor dan satu jadwal dengan saya. Mengingat begitu banyak fitnah di tempat bekerja uh, bekerja kami di antaranya perselingkuhan. Bolehkah saya tetap bekerja dengan niat menemani suami? Saja uh, jazakallahu khairan. <clears throat> Yang pertama, dalam kita berumah tangga di samping tentu suami yang kita perhatikan adalah anak Anak adalah kewajiban kita untuk mendidiknya. Ya insya Allah Ta'ala Besok pagi kajian kita berhubungan dengan Anak yang nakal salah siapa Kita akan melihat bagaimana peran rumah tangga Peran keluarga di dalam membentuk anak Ya Kalau dilihat dari sisi kemaslahatan suami Ya ada kemaslahatan suami tapi dari sisi yang lain, kemaslahatan anak, apakah anak itu akan dididik oleh neneknya? Ya, maka ini perlu ditinjau ulang. Ya, wallahu taala Bagaimanakah sikap istri terhadap suami apabila suami tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya? Bersabar istrinya ya, bersabar, diberikan motivasi. Terkadang optimis itu muncul dari rumah tangga. Ketika istri tidak banyak mengeluh, ya, istri tidak banyak minta tuntut, maka akan memberikan rasa optimis yang tinggi bagi suami. Tapi kalau seandainya istri sering mengeluh, ini nggak ada, itu nggak ada, yang lain sudah punya, ya kita belum juga punya. Nah ini akan menjadikan, ya, menjadikan suami uh, beban pikirannya. Maka yang wajib bagi istri Janganlah istri itu meminta kepada suaminya apa yang tidak betul-betul dibutuhkan. Ya, terkadang dari makanan, pakaian, atau yang lainnya. Karena ingin mengikuti apa namanya uh, kondisi masyarakat misalkan Terkadang kita membeban-bebani. Maka oleh karena itu peran istri di rumah tangga itu sangat penting sekali. Kenaah. Ya. Dan kita iringi dengan doa. Ketika suami keluar dari rumah dengan rasa optimis, senang, ya, maka tentu itu akan datang uh, hasil yang lebih baik. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Ana fi dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku berada di dalam prasangka hambaku kepadaku. Maka berusahalah suami istri bersabar dan memberikan semangat kepada suami, membantunya untuk urusan dunia dan akhiratnya. Kalau seandainya sudah berusaha dan masih tidak tidak uh, mencukupi kebutuhan keluarga, mungkin istri bisa membantunya dengan membuat makanan yang akan dijual dan yang lainnya yang bisa membantu kebutuhan rumah tangga. Wallahu alam. Ustaz, bagaimana hukumnya seorang istri kedua tapi istri pertama tidak tahu kalau suaminya berpoligami sehingga tidak ada jatah malam atau suami tidak bisa bermalam di rumah istri keduanya hanya siang saja mengunjungi istri kedua tetapi istri kedua ridho apakah termasuk istri yang salehah insya Allah kalau seandainya istrinya uh, ridha terhadap pembagian itu nggak ada nggak ada nggak tidak ada masalah ya akan tetapi sampai kapan durian itu ditutup-tutup ya baunya akan keras ya sebab nanti berhubungan apa berhubungan silaturahim lahir anak pada istri yang kedua ya anaknya pada istri kedua dengan anaknya pada istri pertama mereka ada bersaudara ya maka tentu uh, yang hal yang lain adalah hubungannya adalah seperti akte kelahirannya dan yang lain maka adalah diurus secara baik sehingga tidak ada yang dizolimi. Ya, tapi dalam hak istri, jika seandainya istrinya ridho dengan pembagian itu, maka suami pertama tidak dituntut lagi. Ya, karena dia sudah ridho dengan pembagian. Ini namanya istri yang baik yang dia menggugurkan sebagian haknya. Ya, wallahu taala alam. Ustadz seandainya pernikahan yang sudah berumur lama Kemudian istri sudah mulai pudar rasa cinta pada suaminya Apakah istri istri berdosa? Subhanallah Sebaiknya semakin lama pernikahan semakin Semakin lengket Ya Semakin lengket Bukan bukannya seperti memakai mobil semakin lama dipakai mobilnya mobilnya semakin jelek ya enggak apakah istri berdosa pertama yang kita tanyakan kenapa sang istri mulai rasa cintanya rasa cinta pada suaminya mulai pudar apa penyebabnya ya apakah dia melihat pemuda yang lain Enak. Ya Wallahu Nah, ini yang perlu di, dipertanyakan. Ya. Untuk masalah hati itu tidak bisa dipaksakan. Kalau seandainya seorang istri dia tidak bisa mencintai suaminya, apakah dia berdosa? Tidak berdosa kalau seandainya secara syar'i dia tidak bisa mencintainya. Karena hati itu tidak bisa dipaksa. Hati itu bagaikan bola. Ya, selama semakin kita benamkan di dalam air, semakin kuat penolakannya ke atas. Begitu juga rasa cinta. Semakin kita paksakan mencintai sesuatu yang tidak bisa dicintai, semakin muncul rasa benci. Ya. Nah, maka oleh karena itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ya yang uh, salah satu penyebabnya terjadinya talak khulul ya talak yaitu menembus diri Thabit bin uh, bin, bin Syammas di mana istrinya dia katakan ya Rasulullah aku tidak mengingkari kebaikan agamanya tetapi kalau seandainya dia berkumpul dengan kawan-kawannya kelihatan ya dia ini tidak disukai lalu khawatir dia karena dia tidak menyukai suaminya ini dikhawatir kalau seandainya dia tidak bisa taat kepada suaminya dan itu adalah dosa maka dia kadukan kepada Rasulullah ya dalam pernikahan itu suami tujuan dari pernikahan adalah bagaimana terjalinnya hubungan kasih sayang antara suami istri. Kalau suami tidak bisa mencintai istrinya, apa yang terjadi? Talak dari suami. Ya. Kalau seandainya istri tidak bisa men mencintai suaminya, ya. Kalau kita paksa mereka satu rumah, ini kita sama menzolimi seseorang, menzolimi istri. Dia ingin mencintai dan dicintai, sementara dia tidak bisa mencintai suaminya. Maka kalau dipaksakan ini adalah semacam neraka bagi dirinya. Maka oleh karena itu ada namanya khulur. Di sini dibolehkan. Dan upaya dia mencintai suaminya namun tidak bisa dia mencintai, dia tidak berdosa. Ya. Tapi yang menjadikan dia berdosa adalah ketika suaminya memerintahkan dia tidak mau taat. Ya. Itu adalah menjadikan dia berdosa karena mentaati suami adalah wajib bagi sang istri. Nah, kalau penyebabnya tadi dia tidak taat disebabkan dia tidak suka dengan suaminya lebih baik dia memilih berpisah agar dia tidak terjerumus di dalam dosa nusyuz yakni membangkang kepada suami wallahu taala Bagaimana jika mertua yang memerintahkan suami memilih antara ibu atau istrinya? Di sini seorang suami hendaklah dia pandai melihat. Ya. Yang pertama, apa penyebab dia disuruh untuk dipilih oleh suami oleh ibunya? Memilih ibunya atau memilih istri? Apa sebabnya? Apakah alasan syar'i atau tidak alasan syar'i? Kalau seandainya alasannya tidak syar'i maka tidak boleh dia taati. Ya, wallahu taala Kalau seandainya alasannya syar'i, yakni maksudnya syar'i kalau seandainya istrinya taunya kurang baik diketahui oleh oleh orang tuanya dan yang lainnya maka hendaklah dia mentaati mentaati suaminya eh, mentaati orang tuanya Bagaimana apabila istri yang tidak menyukai sesuatu hal pada suaminya akan tetapi suami tidak peduli misalnya merokok mohon nasihatnya Ustaz baik ini merokok ini pertama boleh jadi suami istri ini dahulu belum tahu dengan sunnah. Ya, setelah itu istri lebih dahulu mengetahui sunnah sementara suami sudah kecanduan merokok. Ya. Maka bagaimana caranya? Dekati istri suaminya. Berikan nasihat waktu yang tepat. Tentu dengan memberikan nasihat itu adalah dengan dengan ilmu ya, ya jangan gara-gara rokok ya putus cintanya ya kadang-kadang ada suami ya udah daripada saya putus rokok ya lebih baik putus sama istri nah ini kan suatu hal yang konyol sebenarnya maka adalah kita dengan cara yang baik untuk menyikapi kondisi suami ya dan banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai argumen supaya suami bisa meninggalkan kebiasaannya merokok tersebut. Bagaimana cara menyikapi jika kak kakak kandung saya selalu mengadu domba antara saya dengan istri? Oh, kalau sudah tahu kita kakak mengadu domba dengan istri, udah gampang. Jangan dihiraukan perkataan kakak. Ya, di dalam kitab Syarah uh, Sahih Muslim, Imam uh, An-Nawawi dia mencantumkan dalam syarah hadis la yadkhul jannata namam tidaklah masuk ke dalam surga orang yang mengadu domba. Imam Nawawi mencantumkan perkataan Imam Al-Ghazali ada enam sikap yang dilakukan oleh seseorang ketika ada orang yang mengadu dombanya. Yang pertama, ya, yang pertama dia tidak menghiraukan berita tersebut. Ya, dia tidak benarkan. Datang kakaknya mengatakan, "Eh, istrimu mengatakan begini-begini, istrimu melakukan begini-begini." Dia tidak hiraukan, tidak membenarkan. Dia palingkan wajahnya dari perkataan kakaknya. Yang kedua, dia nasihati kakaknya. Ya, bahwasanya mengadu domba itu tidak baik dinasihati bahwasanya mengadu domba itu adalah perbuatan yang sangat jelek sekali. Ya. Yang ketiga, membenci. Membenci orang yang mengadu domba. Karena mengadu domba itu dibenci oleh Allah. Maka kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Yang keempat, jangan berburuk sangka. Jangan apabila kakak kita memberikan apa berita lalu ya lalu kita sudah langsung berburuk sangka dengan suami dengan istri kita jangan ya tetaplah kita berbaik sangka ketika datang berita kepada kita yang ke eh, yang kelima ya uh, yang kelima kita tidak mencari-cari yaitu memata-matai. Setelah sampai berita kepada kita, ya, jangan diikuti dengan memata-matai. Ya. Yang keenam, jangan kita ikut menceritakan berita adu domba ini. Sebagai contoh, kita curhat ke kawan misalkan. Ya. Ya akhi, si fulan datang kepada saya kemarin bahwasanya dia bercerita si B mempergunjing saya. Itu sebenarnya kita sudah jatuh di dalam namimah. Ya, ketika kita menceritakan namimah orang lain, kita juga jatuh ke dalam namimah. Nah, maka kalau ada kakak kita, kakak kandung kita berusaha untuk mengadu domba kita dengan istri, jauhlah. Kita yang lebih mengerti tentang istri kita. Kalau seandainya ini semakin uh, disebabkan karena posisi atau tempat lokasi kita dekat dengan kakak, lebih baik kita menjauh. Ya, untuk menjaga rumah tangga kita. Wallahu a'lam. Bagaimanakah seharusnya sikap seorang istri yang mendapatkan adik-adik ipar selalu mencampuri urusan rumah tangganya? Ipar-ipar tersebut ingin diberlakukan sama dengan istri saudaranya. Ya, sikap seorang istri yang pertama adalah dia bersabar. Ya, bersabar ini adalah satu musibah. Dia memohon kepada Allah agar Allah menjaga urusan rumah tangganya. Dan hendaklah dia berbicara dengan suaminya dengan sebaik-baiknya. Karena permasalahan rumah tangga dan keluarga itu sangat permasalahan yang sensitif ada suami yang lebih mendahulukan keselamatan rumah tangganya sendiri. Ada yang suami yang lebih mendahulukan rum, uh, keluarganya, keluarga besarnya. Ya, maka seorang istri adalah pandai-pandai untuk bersikap dengan suaminya dan juga pandai-pandai bersikap dengan ipar-iparnya. Wallahu taala alam. Apakah kalau seorang istri berbakti kepada suaminya bisa membuat kedua orang tua masuk surga? Wallahu a'lam. Kalau seandainya berbakti kepada suami adalah perbuatan yang soleh yang dipesankan oleh orang tuanya supaya ketika dia menikah dia mentaati suaminya maka pahala kepada orang tuanya mengalir ya karena itu bagian dari amal soleh dari anak yang telah diarahkan oleh orang tuanya. Bagaimana menghadapi suami yang gampang marah ketika marah merusak barang? Waduh ini berbahaya Ya. Pertama gimana? Yang pertama berusahalah istri untuk tidak mencari uh, tidak melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan suami marah ya maka untuk menghadapinya ya untuk menghadapinya pertama uh, istri berusaha untuk mencari hal-hal yang tidak disukai oleh suaminya dan dijauhi ya apa yang mungkin suaminya marah. Jadi diantaranya uh, eh, ulama menafsirkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kepada seorang, la tagdob, janganlah kamu kamu marah. Di antaranya ditafsirkan ulama, jangan engkau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan marah. Ya, ya ini perlu peninjauan yang banyak nih kalau saya melihat. Ya. Ada di antara suami ketika dia marah, dia pengen istrinya diam. Dan ini yang terbaik. Jangan istri ketika suaminya marah membantah atau menyeletup aja. Jangan. Ya, Tundukkanlah bagi seorang istri pandangannya dan nampakkan dia itu manut dengan suaminya. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau seandainya istrinya ini yang ya selalu menyakiti hati suami? Dalam hal ini kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala Seseorang mau datang kepada Umar bin Khattab untuk mengadukan istrinya. Sampai di rumah Umar, tahunya Umar keluar dari rumahnya karena istrinya marah. Ya, begitulah yang dilakukan. Ketika terjadi kesalahpahaman antara suami istri, maka hendaklah yang satu diam, ya, jika yang lain marah. Kalau istri marah, suami adalah diam dia pergi. Ya, jangan dibantah. Sebab tidak tidak menyelesaikan permasalahan ketika itu dibantah. Begitu sebaliknya, suami marah, adalah istri diam. Tapi pada malam hari, ya kondisi perang sudah mulai agak reda. Malam hari kita ngomong dengan dia, kalau seandainya istrinya marah tadi, bilang, "Dek, ya, apa kok kok ada kok marah-marah siang tadi misalnya kalau abang salah ya maaf deh ya kita berbicara hati ke hati setelah anak-anak tidur semua kita bicara hati ke hati tujuan kita adalah bagaimana ya menyelesaikan permasalahan kemudian tidak ada salahnya suami minta maaf kepada istri walaupun istrinya yang salah. Ya, jangan kita jadikan waduh gengsi dong. Yang salah kan istri, masa saya minta maaf? Ya. Kita di dalam rumah tangga hampir mirip dengan hubungan kemitraan. Bukan hubungan atas atasan dengan bawahan. Ya, kalau hubungan atasan dengan bawahan gampang. Eh, kamu kalau nggak kerja dengan baik, keluar dari perusahaan ini saya carikan pegawai yang baru ya nggak bisa seperti itu dengan istri kita hubungan hubungan kita dengan istri adalah seperti kemitraan bagaimana kemitraan kita berusaha menjaga menghormatinya menjaga hubungan kita karena di belakang kita ada anak-anak kita ketika terjadi cekcok antara suami istri akan berpengaruh kepada anak-anak kepada sikis anak-anak, kejiwaan anak-anak. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi pada malam hari kita bisa berbicara dengan hati ke hati sebelum tidur. Kita katakan, eh kenapa sih siang tadi? Maaf kalau seandainya saya yang salah. Setelah kita saling bermaaf-maafkan, akhiri dengan percintaan yang indah. Selesai. Ya. Baik. Bagaimana jika suami tidak menjalankan perintah Allah tidak menyenangkan hati istri, nafkah lahir. Tidak menyenangkan hati istri ini perlu ada ukurannya. Ya. Ukurannya seperti apa? So ada istri keinginannya banyak. Setelah suaminya tetap memberi, waduh dia istri ini nggak senang-senang juga. Kan sulit juga nih. Ya, kewajiban istri terhadap kewajiban suami terhadap istrinya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tut'imuha ida ta'imt wa taksuha idza iktasait engkau beri dia makan jika kamu makan jangan suami makan istri nggak makan engkau beri pakaian sebagai engkau berpakaian dan engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian maka jilbab istri suami yang beli. Ya. Jilbab istri suami yang beli dari uang kantong suami. Ya. Jangan nanti istri, wah, kamu kan punya uang beli aja sendiri. Enggak. Baju istri keperluannya suami yang beli. Artinya ya dari nafkah yang di, wajib diberikan. Maka ini secara lahir ya. Nafkah yang diberikan, pakaian, makan, perlakuan yang baik ya. Tidak lebih dari itu insya Allah. Haruskah kita sebagai istri yang selalu mengati segala kepentingan suami tanpa ia peduli kepada istri pulang larut malam tanpa kabar. Nah, ini perlu pelajarannya suami berkah. Kalau sekarang istri yang berkah, suami yang berkah setelah ini. Ya. Apa hak-hak istri yang harus tunaikan oleh suami? Ya. Tidaklah pantas suami pulang larut malam tanpa berita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia beribadah pada malam hari di samping istrinya. Beribadah malam hari di samping istrinya. Tapi kalau suami sekarang main internet sampai malam-malaman sendirian di luar, jauh dari istri, takut ketahuan. Ya. Ini beribadah di samping istri. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam Aisyah ya tidur di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ada yang mengambilkan kesimpulan bahwa suami pada malam hari kalau beribadah jangan jauh-jauh dari istrinya. Ya, wallahu alam. Jadi suami yang pulang larut malam tanpa kabar ini adalah keliru, salah. Ya, dan tidak boleh. Namun di dalam sikap kita terhadap menunaikan hak dan kewajiban maka hendaklah masing-masing kita menunaikan kewajibannya tanpa menghiraukan haknya. Jangan di antara istri dia mengatakan saya mau berbakti kepada suami saya kalau seandainya suami saya menghiraukan saya baru saya akan berbuat baik kepadanya. Lalu suaminya mengatakan begitu juga. Saya mau memperhatikan istri jika istri memperhatikan saya. Maka kalau begini kayak orang main bola. Kesebelasan A dan B. Yang A mengatakan saya mau menyerang kalau kalau bola sudah ditendang. Si B mengatakan juga kita mau menendang bola kalau bola ya ditendang oleh pihak B ya pihak A. Kalau begitu nggak ada tidak akan terjadi permainan. Bolanya akan diam di tengah-tengah. Kalau baru dia melakukan aktivitas menunggu ya dari lawannya. Akan tetapi ya yang satu berusaha untuk menyerang pihak lawannya, maka terjadilah permainan yang cantik. Begitu juga dengan rumah tangga. Istri dia berusaha menunaikan kewajibannya. Dia berbakti kepada istri, suaminya, dia memberikan terbaik kepada suaminya tanpa memandang apakah suaminya menunaikan haknya atau tidak. Begitu juga suami. Suami menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya terhadap istrinya. Dia selalu berbuat baik, dia memperhatikan istrinya tanpa memperhatikan apakah istrinya menunaikan haknya atau tidak. Dengan demikian kalau masing-masing sudah menunaikan kewajibannya akan terjadilah ya saling memberi. Wallahu taala alam. Ini pertanyaan yang sama dari tadi jika suami tidak peduli dengan kekurangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, bagaimana istri harus bersikap? Si suami bekerja tapi masih kurang. Ya, bisa berkoordinasi berdua apa saja yang kemungkinan bisa dilakukan seperti jualan kecil-kecilan misalkan, ya. Bisa dan boleh. Wallahu alam. Apakah boleh apa boleh seorang istri bersafar untuk menemui suami? Jarak waktu yang ditempuh dalam perjalanan 6 jam. Dari pagi jam 9 sampai jam 3 sore. Sedangkan dalam hal ini suami bekerja di luar pulau dan jarang ke Indonesia. Sehingga saat ada kesempatan istri ingin bertemu suaminya Apakah ada batas waktu dalam bersafar? Dalam bersafar batas waktu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak halal bagi seorang perempuan itu melaksanakan perjalanan sehari dan semalam kecuali dengan mahramnya. Kalau kita lihat perjalanan sehari semalam dalam perjalanan jalan kaki, maka di antara ulama memberikan batasannya jalan safar safar itu adalah 90 eh, kilo ya walaupun ditempuh dengan beberapa jam kalau pesawat mungkin tidak sampai satu jam ditempuh ya setengah jam mungkin akan tetapi dengan jarak dia tidak di jarak bukan waktunya ya tapi masafah jarak uh, perjalanannya maka dalam hal ini kalau kita lihat dalil-dalil yang ada seorang istri atau seorang wanita kalau dia bersafar hendaklah dengan mahramnya. Maka dalam hal ini uh, tentu sang suami dia harus tahu dengan hukum-hukum safar. Jangan biarkan istrinya berangkat sendirian. Adalah suami itulah yang yang harus menjaga hak istrinya yaitu nafkah lahir dan batin ya sebagai seorang suami dan itu merupakan kewajiban nafkah yang diberikan kepada istrinya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, jadi ada pertanyaan. Mana hadiahnya ada? Ada hadiahnya. Taib. Baik ibu-ibu, uh, ini pertanyaan sebagaimana penitia mengatakan uh, pertanyaannya yang pertama adalah terus jawabannya bagaimana? Ada mic, oke. Okay. Dalam satu hadis disebutkan bahwasannya ada empat hal tanda-tanda kebahagiaan atau merupakan kebahagiaan. Siapa yang menjawab silakan apa saja yang empat tersebut. Silakan koordinator ibu-ibu menunjuk siapa yang pertama menunjuk. Silakan, silakan juga empat ada kebahagiaan yang kedua istri yang soleha tetangga yang baik kendaraan yang nyaman tempat tinggal yang luas iya ah Santi Terima kasih Silakan dikasih hadiahnya Berapa hadiah nih? Sat, empat ya, oke. Okay. Masih ada tiga lagi ya. Taib. Apa contoh-contoh dari sang istri mengembirakan suami jika suami melihat kepadanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk menyenangkan suami, istri sebaiknya eh, uh, senyum, bukan cemberut. Kemudian um, berpakaian rapi, baik terhadap suami. Baik, silakan. Makasih uh, eh, dikasih hadiahnya. Taib. Sebutkan ciri istri dari penduduk sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ketiga? Iya. iya. Baik. Apa bentuk uh, sayang suami istri itu kepada suaminya model apa? Iya. Apabila uh, suaminya marah, istrinya menasihati suaminya bahwa uh, dia dia tidak akan tenang sampai suaminya uh, eh, ridho dan memaafkannya. Iya. Terima kasih. Silakan dikasih hadiahnya. Udah habis ya? Habis. Tinggal satu lagi. Baik. Eh uh, apa-apa saja bentuk pertolongan istri terhadap suaminya di dalam urusan dunia dan agamanya. Ya, silakan dibagi. Ya, koordinator akhwat dibagi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. सकती हूं Terima kasih. Uh, baiklah, silakan dikasih hadiahnya. Uh, saya tutup dengan uh, satu perkataan dari uh, istri yang soleha dari para salaf dahulu agar <clears throat> mendorong suaminya jauh dari penghasilan haram. Apa katanya? Ittaqillah ولا tut, wala tut'imna min haramin fa inna nasbiru 'alal ju' wala ya ini pesan-pesan dari istri yang solehah dari kalangan para salaf apa katanya dia pesankan kepada suaminya jika dia keluar dari rumahnya takutlah engkau kepada Allah Jangan engkau beri kami makan dari sesuatu yang haram.